Tetapi tidak boleh kita kemudian memisalkan sifat tersebut seperti makhluk Allah Subhanahu wa taala, seperti manusia. Di samping, itu juga kita tidak seperti firqah-firqah atau kelompok-kelompok yang lain yang mana mereka saling bertentangan satu dengan yang lain di dalam masalah sifat ini. Di antara mereka seperti kelompok Jahmiyah yang didirikan oleh Jam bin Sofwan. Mereka mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Dengan alasan sebagaimana yang disampaikan oleh mereka juga orang-orang muatilah yang meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala demikian juga orang-orang musyabihah yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Asalnya mereka itu adalah tidak ingin menyamakan Allah dengan makhluknya sehingga akhirnya meniadakan sama sekali dari nama-nama demikian juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang Jahmiyah yang mereka itu asalnya seperti pendapat orang-orang musyabihah yang memisalkan Allah dengan makhluknya. Bagaimana Allah punya sifat mencintai demikian juga meridhoi. Hal seperti ini seperti makhluk. Ya ini maha suci Allah Subhanahu wa taala menurut mereka. Untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat kecenderungan ataupun syahwat sebagaimana manusia dari jenis laki-laki kepada jenis perempuan ataupun sebaliknya. Sehingga akhirnya mereka dengan alasan itu meniadakan sifat Allah Subhanahu wa taala meridhoi, mencintai hamba hamba yang melakukan ketaatan. Atau mungkin marah atau murka ketika melakukan kemaksiatan dengan alasan itu, dengan alasan tadi kita sebutkan. Adapun kita berpedoman sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan itu sebagai kaidah yang jelas dalam permasalahan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Laisa kami sendiri bahwa samiul basir. Tidak ada yang semisalnya dari makhluknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang semisal atau serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Meniadakan hal ini semua untuk menyerupakan Allah dengan makhluknya tetapi di lain pihak juga menetapkan bahwa Samiul Basir dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang asami yang maha mendengar demikian juga al-basir yang maha melihat. Demikian Ahlus Sunnah wal Jamaah berpedoman, berpedoman dengan Al-Qur'an demikian juga hadis Nabi saw dalam hal ini meniadakan penyerupaan Allah dengan makhluknya tetapi juga menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Swt yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, demikian juga dalam hal hadis. Pada pertemuan telah, telah lewat kita bicarakan masalah tersebut. Demikian juga Al-Imam Ibn Abil Is bagaimana disitu disebutkan, beliau menyebutkan syarah membawakan diantaranya yang Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 119, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka para sahabat dari orang-orang muhajirin, demikian juga orang-orang ansor. Warodu anhu, demikian juga mereka ridho terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di, di sini jelas bahwa Allah Subhanahu Wa Taala punya sifat ridho. Jangan kemudian terpetik pada diri kita yang namanya ridho itu berarti seperti mencintai. Demikian juga kalau di dalam makhluk ada di situ yakni di antara laki-laki dan perempuan saling mencintai demikian juga syahwat antara mereka yang lain jenis, jangan kemudian kita berpandang seperti itu. Ya, ini ridho, demikian juga mencintai kita tetapkan, tetapi jangan kemudian kita memisalkan <clears throat> demikian juga ayat yang lain, laqad radhiyallahu anil mu'minin id yubayyunaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridho terhadap kaum muminin yang mana mereka itu berbayat kepada engkau yang Muhammad di bawah pohon. Sudah kita jelaskan pada pertemuan terakhir. Pada kesempatan ini kita akan bicarakan setelah kita menyebutkan hal tersebut, kita akan bicarakan yang penting bagi kita adalah apa itu hal-hal ataupun amalan-amalan yang bisa menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga menimbulkan Perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebutkan di sini ada pun sifat demikian juga nama Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan ini telah lewat. Sekarang kita akan bicarakan berikutnya dan apa yang bisa menimbulkan kemurkaan Allah, demikian juga apa yang bisa menimbulkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan-amalan yang bisa menimbulkan keriduan Allah Subhanahu wa taala yakni sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim. Di situ beliau menyebutkan hadis muttafaqun alaih. Hadis Abu Hurairah, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Sebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu, ayul amali abdol. Amalan apa yang paling abdol, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kemudian Nabi menyebutkan as-salatu ala waktiha, yakni salat di waktunya. Kemudian pula bertanya lagi, "Tsumma Ayub, Kemudian amalan lagi yang paling abdul apa itu wahai Rasulullah? Di sini menunjukkan bahwa mereka para sahabat berlomba-lomba ingin mengetahui amalan apa saja yang kemudian bisa menyebabkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Menyebabkan kecintaan Allah terhadap mereka sehingga mereka bersungguh-sungguh. Setelah tadi Nabi menyebutkan yang pertama adalah sholat di awal waktunya, kemudian Nabi menyebutkan birul walidain. Ini berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian setelah itu Suma Ayu bertanya lagi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi menyebutkan al jihadu fisabilillah. yakni jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdul Mas'ud menyebutkan wala ini tazadani la azidanahu. Kalau kemudian Nabi aku tanya lagi untuk menyebutkan tambahan, misalnya beliau akan menyebutkan. Tetapi disebutkan di situ oleh Abdul Mas'ud bahwa beliau tidak bertanya lagi. Dari situ Ibnu Hajar menyebutkan bahwa tidak boleh kemudian seorang di antara adab itu kemudian menyulitkan orang yang ditanya. Ini orang punya ilmu, demikian disebutkan. Dan disebutkan di sini oleh al Habib Ibnu Hajar syarah atau penjelasan terhadap, terhadap hadis tersebut. Ini beliau menyebutkan kenapa di situ Nabi SAW beliau yakni bertanya ditanya oleh Abdul bin Abbas, Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kemudian memberikan jawaban tadi. Padahal kemudian di hadis yang lain beliau menyebutkan di antara amalan yang paling utama adalah al-imanu billah, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di tempat yang, yang lain beliau ditanya apa yang paling afdol, kemudian beliau menyebutkan yakni al-jihad bisa fisabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di pembahasan yang lain beliau menyebutkan yakni sedekah. Maka di situ beliau menyebutkan bahwa Jawaban Nabi SAW adalah sesuai dengan keadaan waktu itu. Ini keadaan yang dibutuhkan waktu itu sehingga beliau memberikan jawaban yang berbeda-beda. Demikian juga disebutkan bahwa beliau memberikan jawaban sesuai dengan keadaan orang yang bertanya juga. Ini yang pertama tadi sesuai dengan keadaan waktu itu, yang kedua disebutkan sesuai dengan keadaan orang yang bertanya juga. Ya, ini demikian. Demikian juga Nabi menyebutkan yakni min dengan yakni huruf jar yang menyebutkan tab'id menunjukkan dari sebagian. yakni di antara amalan yang paling afdol. Tidak kemudian menafikan amalan-amalan yang lain. Ini di antara amalan yang paling afdol adalah ini dan itu, tidak kemudian meniadakan amalan-amalan yang lain. Demikian disebutkan. <clears throat> Kemudian disebutkan di sini oleh Imam as ini ketika beliau menyebutkan jadi di antara yang menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah wali walidain, yakni durhaka kepada kedua orang tua. Sebutkan oleh beliau di dalam sarah sub, yakni 10 salam sarah dari Bulughul Maram disebutkan di situ Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Bugira bin Syu'bah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW kala sungguhnya Rasul SAW beliau mengatakan Inna Allah haram alaikum ukukul umahat sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian itu ukuk durhaka durhaka kepada al umahat kepada ibu tidak berarti di sini menunjukkan bahwa apabila seorang berbuat durhaka kepada orang tua, yakni kepada bapaknya itu adalah boleh. Ya. Hanya saja di sini menunjukkan besarnya kewajiban seseorang itu kepada ibunya itu lebih besar daripada kepada bapaknya. Sebutkan di sini oleh beliau wa inna ma khassat al um huna idharon li idami hakiha wa illa fal ab muharram ukukahu dikhususkan ibu di sini ya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk mendurhakai ibu. Kenapa dikhususkan? Karena untuk menunjukkan besarnya haknya ibu. Dan sebenarnya bapak juga haram untuk kemudian kita berbuat durhaka. Ini demikian. Bahkan Nabi ketika ditanya oleh sahabat, siapa orang yang aku berhak untuk berbuat bir, berbuat berbakti kepadanya, kemudian Nabi mengatakan, "Um, ibu." Kemudian juga ditanya berikutnya Nabi mengatakan num um, yakni ibu. Ibu um ibumu sampai tiga kali. Kemudian baru Nabi mengatakan Abu abuka. Bapakmu. Ini semua menunjukkan tentang besarnya untuk seorang memuliakan ibu lebih daripada bapak. Walaupun tidak boleh tetap kemudian dia berbuat durhaka kepada bapaknya. Kemudian disebutkan tentang definisi al-uquq, definisi durhaka yang diharamkan di situ disebutkan oleh Al-Imam Sunani sulat minal walad lil abawaini au ahadihima ida laisa bil hayyin urfan. Definisi mendurakai di sini adalah menimbulkan untuk kedua orang tuanya itu atau salah satunya itu rasa sakit atau menyakiti yang tidak mudah, yang tidak ringan secara urf, secara kebiasaan. Di sini boleh menyebutkan tetap definisi kebiasaan itu digunakan tidak menimbulkan kesulitan kepada kedua orang tua atau salah satunya ya yang tidak ringan secara oruf secara kebiasaan di sini menunjukkan bahwa tetap dari apa yang ada dari kebiasaan itu dijadikan sebagai pertimbangan juga kalau di tempat kita seperti seorang yang dia itu mungkin berbicara kepada orang tuanya ya dengan bahasa yang dia itu biasa, istilah kita eh, mungkin moko atau yang semisalnya, itu kadang membuat orang tua marah. Mungkin berbeda di sebagian tempat, ya, seperti mungkin di negeri Arab tidak ada di situ membedakan bahasa untuk orang tua, demikian juga anak atau yang sebaya, ya sama mereka mengucapkan kul makan seperti itu biasa untuk bapak atau ibu atau anak atau semisalnya atau orang yang sebaya Adapun kalau kemudian di antara kita ya seperti orang Jawa kadang kalau mengatakan yakni makan atau mangan atau semisalnya mungkin membuat dia sedih. Istilah kita mungkin dengan menggunakan bahasa dahar dan sebagainya. Jadi bergunakan situ orf kebiasaan. Jadi demikian. Demikian juga yang lainnya. Ya, walaupun tetap kalau dalam Al-Quran disebutkan wala taqullahu ma'ufin Jangan kalian mengucapkan uf. Ini ah. Ya, wala tanharuma demikian juga tidak boleh menghardik. Ini secara umum tetap tetap disebutkan seperti itu. Kemudian juga disebutkan ya ini hal-hal yang di situ bisa menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Bukhari bin Subah demikian juga bahwa adil banat Ya, ini yang tadi bisa menimbulkan kemurkaan Allah yang pertama tadi durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua diantaranya adalah wa'dil banat. Wa'dil banat yakni mengubur perempuan, anak-anak perempuan. Disebutkan di sini oleh beliau bahwa ada bint hanya bahwa muharram yaitu apa? Menguburkan anak perempuan dalam badan hidup dan itu adalah haram. Kenapa dikhususkan di sini perempuan? Walaupun juga disebutkan laki-laki jelas tidak boleh. Ini membunuh kemudian memasukkannya ke dalam tanah. Li'annahul waqi' minal arab fa innahum kanu yaf'aluna dzalik fil jahiliyah karahata lahunna. Karena itu yang terjadi di kalangan orang Arab. Mereka melakukannya di zaman jahiliyah sebelum Nabi diutus karena tidak suka kepada anak perempuan. Ya, demikian. Disebutkan yang pertama melakukan adalah Qais bin Asim. Walaupun mereka orang Arab juga secara umum membunuh anak-anak secara umum. Ya, kenapa? Karena khasyata faqah wa nafaqah, takut untuk kemudian miskin, demikian juga takut mengeluarkan nafkah untuk anak-anaknya. Ini. Ini yang kedua. Sebenarnya kita juga kita bahas permasalahan-permasalahan ini dalam apa? Al-Kabair. Tapi di sini kita membicarakan tentang apa yang disebutkan oleh Al-Imam at bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat ridho, demikian juga mempunyai sifat marah. Dan kita sebutkan di sini hal-hal yang bisa menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya juga disebutkan oleh Nabi wa man'at wahatin. Ini man'an wahat. Man'an dari kalimat mana'a, menghalangi, wahat yakni berikan. Maksudnya adalah al-man'u dari seseorang yang itu menghalangi. Min mana'a yamna'u. Maksudnya adalah Mana ama amarallahu ala yamna menghalangi yang Allah perintahkan untuk memberikan seperti zakat dan semisalnya. Termasuk ini yang menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. yakni dia menghalangi sesuatu yang hendaknya dia memberikan. Wa man an ini dia itu menghalangi. Demikian juga memberikan orang-orang miskin, demikian juga anak yatim, demikian juga yang semisalnya. hati di sini kebalikannya. Yang dia itu menghalangi. Wal murad anahyu an talabi ma la yastahiq talabahu. Maksudnya di sini adalah menghalangi. Ini larangan, larangan untuk meminta yang dia itu tidak pantas memintanya. Di antara manusia mempunyai keadaan seperti ini. Dia meminta sesuatu yang dia tidak berhak untuk memintanya. Tetapi sebaliknya, dia itu menghalangi sesuatu yang hendaknya dia itu memberikan. Iya. Demikian keadaan orang yang kikir. Orang yang kikir itu bagaimana keadaannya? man man'an wahad. Dia menghalangi yang dia itu harus untuk mengeluarkan. Demikian juga dia itu ini tidak memberi sesuatu yang dia dia hendaknya itu memberinya. <clears throat> Kemudian Nabi menyebutkan wakarihalakum kil wakol. Demikian juga Allah tidak menyukai untuk kalian itu kil wakol. Ucapan yang tidak ada gunanya. Dimasukkan di sini adalah wa inna manaha anhu anahumin min istighal bimala yakni mutakalim. Dilarang untuk dia itu sibuk terhadap sesuatu yang tidak ada manfaat bagi orang yang berbicara. Ya, jadi kilkol yaitu apa menukilkan menukilkan ucapan kepada orang lain. Anakal ilal ismiyah bukan di sini ini anakal yang dia itu menukilkan menukilkan ucapan kepada orang lain sehingga dia sibuk dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya wali kaunihi qad yatadaman al-ghibah wa namimah wal kadang-kadang menyampaikan ucapan seperti ini bisa membawa, membawa kepada gibah membicarakan keadaan orang lain yang tidak disukai walaupun mungkin orang itu benar-benar punya itu tidak boleh apabila tidak ada tujuan syar'i di situ wa namimah demikian juga namimah mengadu domba wal kadib demikian juga berdusta. Demikian. Berikutnya juga bahwa suatu soal. suatu soal ini banyak meminta. Banyak meminta kepada orang lain yang tidak berat yang memintanya. Demikian juga sebagian mengatakan suatu soal di sini banyak bertanya sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Meminta ini mencari-cari kabar manusia Demikian juga wa atul mal. Berikutnya adalah wa atul mal yakni membuang harta. Dan membuang harta disebutkan di sini oleh beliau kalau kemudian membuang harta yaitu infak di wujuh atau sisi yang di itu dilarang, maka ini adalah tidak diperbolehkan. Adapun jenis yang kedua yang itu infak fil wujuh al mahmudah dari sisi yang diperbolehkan, maka ini adalah dipuji atau bagus. Ini untuk kepada sedekah atau yang semisalnya. Adapun yang ketiga, al-infak fil mubahah. Infak untuk sesuatu yang dia itu mubah saja. Sesuatu yang diperbolehkan saja. Kemudian hal seperti ini yang diperbolehkan, kecuali kalau kemudian disebutkan di sini oleh beliau untuk kemudian buat rumah al-bina, azaid ala qadul hajah, membangun rumah yang dia itu berlebih dari keperluan. Ya, La siyama idza indofa ila dzalika mubalaghah fi zarafah, apalagi kemudian dah hiasan-hiasannya. Maka ini tidak boleh. Asalnya ya ini mubah. Membangun rumah dan semisalnya. Tapi kalau kemudian sampai berlebihan membuat dia kemudian menghias-hiasi di situ sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka ini terjatuh kepada atul mal, membuang-buang harta yang tidak ada manfaatnya. Kemudian juga disebutkan ini hal-hal yang termasuk buat kemurkan Allah Subhanahu wa taala yaitu memutus tali silaturahmi. Ya, qati'ur rahim. Memutus tali silaturahmi. Disebutkan di sini oleh beliau, oleh Imam As-Sunani, ya, ketika beliau menjelaskan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, layatul jannah qati'. Sebutkan ini berikutnya dari hal yang bisa menimbulkan situ kemurkan Allah Subhanahu wa adalah memutus tali silaturahmi. Bukan dalam hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu muttafaqun alaih bahwa Nabi SAW beliau mengatakan la yadkhulul jannah qati, tidak masuk ke dalam surga qati. Orang yang memutus tali silaturahmi di sini. Qati maksudnya adalah memutus. Maksudnya adalah memutus tali silaturahmi. Jadi Nabi menyebutkan tidak akan masuk surga orang yang dia itu memutus tali silaturahmi. Apa itu definisi yakni silaturahmi? Yang disebutkan di sini ada tiga pendapat para ulama. Siapa yang kita itu wajib untuk menyambung tali silaturahmi? Ya, disebutkan di sini oleh Syekh Abdullah bin Basam rahimahullah taala ketika menjelaskan hadis ini, yakni beliau punya isyarah Bulughul Maram. Disebutkan di sini waqtalafa ya ini para ulama firahm tentang masalah silaturahmi ini. Siapa mereka itu yang kita kemudian wajib untuk menyambung tali silaturahmi? Wayah romo qat'aha dan haram untuk memutuskan tali silaturahmi. Siapa itu? Ya. Itu punya kewajiban dan tadi menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Tentu saja kita mengetahui tidak masuk surga di sini, yakni apakah kemudian kekal? ini kita sudah sebutkan bahwa maksudnya tidak termasuk orang-orang yang pertama kali masuk surga. Dengan perbuatan dosa dia itu, sebagaimana orang yang sombong dan sebagainya, maka mereka kalau Allah berkehendak dimasukkan neraka dulu. Tidak termasuk orang yang pertama kali masuk surga. Bukan berarti sama sekali Mananya bukan berarti kemudian tidak masuk surga sama sekali sebagaimana pendapat orang-orang Khawarij, demikian juga orang-orang Mu'tazilah yang mengkafirkan orang yang dia itu adalah melakukan dosa besar. Ya, karena pernah kita sebutkan hadis-hadis yang menyebutkan tentang masalah ini, seorang yang sudah bertauhid maka dia mesti ya dari kota kota Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan dalam surga. Disebutkan di sini yang pertama adalah yakni definisi arham atau silaturahmi di sini yang wajib kita untuk menyambungnya sebagian mengatakan annaha arham alati yahrumu nikah bainahuma. Maksudnya silaturahmi di sini yang pertama adalah yang haram kita menikahinya. Ya, demikian. Ini yaitu ini orang-orang yang tidak boleh untuk menikahinya. Berarti siapa itu? Bibi, ya, demikian. Demikian juga mungkin mertua. Demikian juga yang semisalnya. Berarti apakah anak-anak dari paman, anak-anak dari bibi itu termasuk ini? Tidak. Karena definisi yang pertama adalah apa? orang-orang yang tidak boleh untuk seorang itu menikahinya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagian mengatakan <clears throat> anahu maka nabainahuma tawarus yang kemudian di antara keduanya itu saling mewarisi. Ya, saling mewarisi. Berarti ini lebih sempit lagi. Ya, lebih sempit lagi. Ini orang tua, demikian juga saudara. Itu saja. Asal yang ketiga ini disebutkan oleh beliau ini yang lebih benar. Anaha umumul qarabah biqati nadar an hurmati nikah awil irs. Umum kerabat. Kerabat secara umum. Berarti masuk di situ entah itu alul waris atau orang yang tidak boleh untuk dinikahi demikian juga anak paman sebagaimana kita ketahui bahwa anak paman ini tidak termasuk ya dari mahram jadi dari anak dari ini eh, paman-paman kita ya demikian tidak termasuk dari mahram boleh untuk kemudian dinikahi ya, adapun bibi maka itu adalah mahram kita adapun anaknya itu tidak termasuk dari mahram adapun korobah ini umum pendapat yang benar Wahai wajih ini adalah ucapan yang yang benar pendapat yang benar umum berarti yang kita hendaknya menyambung tali silaturahmi Walaupun memang ha tahtalif usillah wal bir bihasbi korbah wal bu'd bainahum tetapi tetap satu dengan yang lain itu punya perbedaan tergantung dari dekat dan jauhnya. Mungkin anak dari bibi ya, anak dari bibi kadang kita jauh. Kalau kemudian menyambung tali silaturahmi memang mungkin agak agak berat, ya kan? Tetapi pendapat yang ketiga termasuk itu. Jadi termasuk kita hendaknya untuk menyambung tali silaturahmi dari anak, anak dari paman, anak dari bibi atau yang semisalnya. Kemudian juga disebutkan apa kemudian makna menyambung tali silaturahmi itu kemudian dengan seseorang yang dia itu terjadi mungkin silaturahmi di antara kita saja ya apakah maknanya menyambung tali silaturahmi itu seperti itu disebutkan di sini oleh beliau hadis yang sahih yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi ya bahwa Nabi SAW beliau mengatakan Laisal wasil bil mukafi. Tidaklah yang namanya menyambung tali silaturahmi itu orang yang mukafi, yang saling mencukupi. Walakin al wasil akan tetapi yang namanya menyambung tali silaturahmi itu adalah apa? Alladzi idza qata'at rahimahu wasolahat. Ya ini apabila kemudian orang itu kutiat rahimuhu wasolahat. Kalau ada orang yang memutus tali silaturahmi dia menyambungnya itu baru menamakan apa dinamakan tali silaturahmi ya di sini menunjukkan bahwa derajat orang yang saling menyambung tali silaturahmi itu ada tiga yang pertama adalah wasil yang kedua adalah mukafir yang ketiga, yang ketiga adalah kotik yang memutuskan ya jadi seseorang yang dia itu memang sudah biasa melakukan silaturahmi dengan orang lain umpamanya dengan paman dengan bibi atau orang tua sama-sama saling mendatangi ya saling mendatangi seperti itu itu bukan ya ini yang dikhususkan masalah tali silaturahmi ini ini namanya kafe saling mencukupi saling memenuhi sudah biasa memang kemudian ya ini berhubungan satu dengan yang lain tetapi yang benar-benar saling silaturahmi itu adalah apabila kemudian mereka tidak pernah berhubungan atau mungkin memutuskan hubungan kita datangi kita menyambung itu itu makna dari saling menyambung tali silaturahmi. Ya, jadi ada tiga. Kedudukan yang pertama adalah wasil yang memang dia itu diputuskan kemudian dia menyambungnya. Atau tidak pernah berhubungan kemudian dia menyambungnya. Demikian. Adapun keadaan yang memang sudah ada kemudian kita biasa datang kepada dia, ini mukafik namanya. Saling mencukupi. Demikian. <clears throat> Bahkan disebutkan di sini Asilah al-hakikiyah yang namanya silaturahmi yang sebenarnya itu, yang hakiki itu demikian juga bir kebaikan laisat liman bainaka wa bainahu min aqarib tabadul bisilah wal bir bukan mananya adalah antara engkau dengan dia itu saling ganti berganti menyambung dan berbuat baik wal atau saling memberi biasa paman kita datang ke tempat kita kita juga ke tempat dia demikian juga mungkin Ya tadi kalau kita istilahkan anak dari paman, ya datangi kita, kita datang kepada dia, menegur dan sebagainya, ya. Waziarah demikian juga menziarahi. Wanamudalik dan yang semisalnya, fahada yusama mukafian, ini namanya mukafi. Ya, ini saling mencukupi. Ya. Kama tadi itu dan sebagaimana kamu berbuat, kamu diperbuat juga. Bukan itu namanya saling silaturahmi. Makna saling silaturahmi itu adalah apabila kemudian mereka memutus, atau mungkin tidak pernah berjumpa kita datangi itu masya Allah itu yang mendapatkan pahala ya itu yang mendapatkan pahala jadi sudah kita sebutkan berikutnya adalah yang menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala diantaranya adalah tadi ini mutus silaturahmi kemudian jelaskan di sini hadis Nabi SAW ya yang masyur ya kadang kita kan kalau mensiarahi saudara dan sebagainya Kemudian kita beranggapan dengan itu adalah apa? Memanjangkan umur. Benar, dapat seperti itu. Demikian juga memperbanyak rezeki, ya. Lalu bagaimana kemudian di situ ada ayat Faidah jaluhum ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal ya, seseorang itu maka tidak bisa diakhirkan, tidak bisa ditunda, demikian juga tidak bisa dicepatkan. Padahal di situ ada hadis ya, ada hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari rahimahullah taala bahwa Nabi SAW beliau mengatakan man ahabba ayub sat lahu fi rizkihi hadis masyhur terkenal ya enggak bagus barang siapa yang ingin untuk dibentangkan rezekinya barang siapa yang ingin kemudian rezekinya itu luas wa ayun sa'alahu fi asarihi demikian juga suka untuk yunsa disebutkan oleh al-Imam as sanani diakhir lahu, diakhirkan. Barang siapa yang ingin untuk kemudian diakhirkan kematiannya, asar yakni ajal. Barang siapa yang ingin diakhirkan ajalnya, fal yasil rahimahu hendaknya dia menyambung tali silaturahmi, silaturahmi. Demikian juga hadis yang yang sahih juga silaturahmi wa husnul jiwar ya'murani diyar Wa isidani fil amar dia sahih. Silaturahmi demikian juga bagus dalam bertetangga wa husnul jiwar. Jadi bagus dalam hal bertetangga. ya Ya'murani diar bisa memakmurkan kampung. Wa isidani fil amar dan dan bisa menambah umur. Orang yang menyambung tali silaturahmi demikian juga baik dengan tetangganya ya kadang butuh kita kesabaran bergaul dengan tetangga Insya Allah kita ikhtisab ya, mengambil mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala ya. Banyak hal-hal yang kita kadang tidak cocok banyak sekali. Tapi kita ikhtisab dan berharap tetap kita amar ma'ruf nahi mungkar dan Nabi menyebutkan itu ada lebih afdol daripada orang-orang melakukan uslah. Tapi berat memang, berat. Apalagi di antara kita mungkin yang terbiasa dengan tempat-tempat yang bagus dan sebagainya. Ya, kemudian kita keadaan di kampung dan sebagainya banyak hal yang mungkin kita tidak cocok dan kita sabar mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala dan tetap berusaha dengan hikmah amar ma'ruf nahi mungkar ya diharapkan itu lebih bagus daripada uslah menyendiri dan sebagainya Sebutkan di sini oleh Nabi bahwa silaturahmi demikian juga bagusnya bertetangga itu ni diar bisa memakmurkan kampung wa isidani fil amar demikian juga menambah umur ini bagaimana di sini kita mendudukan dengan hadis, dengan ayat Al-Quran bahkan. Apabila datang seorang yang apabila datang kepada seorang ajalnya tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dicepatkan juga. Qala wal jam'u bainahuma min wajhaini. Ini bagaimana mengumpulkannya? Hadis tadi sebutkan barang siapa yang ingin rezekinya itu luas, demikian juga ajalnya itu diakhirkan atau dipanjangkan umurnya, maka hendaknya menyambung tali silaturahmi. Bagaimana ini? Jawabannya adalah jamaknya adalah ada dua. Di sini boleh menyebutkan Imam Sonani. Bisa ditulis yang pertama adalah ahaduhuma anna ziyadah kinayah anil barokah fil umur. Jadi tambahan di sini barang siapa yang ingin umurnya itu ditambah rezekinya yakni menjadi lapang yaitu apa? Maksudnya di sini adalah barokah. Bisa bisa babit taufik ila taah karena diberikan taufik kepada ketaatan. Ya, ini berkahan. Keberkahan barang siapa yang ingin untuk diberkahi rezekinya. Demikian juga umurnya itu diberkahi. Ya ini tetap dia umurnya 60 ya 60. Tetapi maksudnya di sini maknanya adalah apa? Berkahnya. Karena siapa, siapa yang ingin untuk diberkahi rezeki demikian juga umurnya. Bagaimana Fatimah radhiyallahu binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu umurnya ya ini cuma muda. Ya, sekitar 20 tahun sekitar itu. Tapi bagaimana dia itu adalah Nabi menyebutkan Sayyid. Sayyid atau Nisa Ahlil Jannah. Pemimpin perempuan dari surga. Ya, termasuk orang-orang yang mulia. Pemimpinnya bahkan. Padahal umurnya cuma segitu. Disebutkan karena apa? Karena berkah. Karena berkah yang dimiliki. Dan mempunyai anak Hasan dan Hussein Demikian juga amalan ketatan yang dia miliki. Ya ini makna yang pertama adalah apa? Berkah yang diberikan Wa imaratu waktihi bima yang fahu fil akhirah. Dan makmurnya waktunya dia itu dengan apa yang bisa bermanfaat untuk akhiratnya. Wasianatihi antaji taji fi dalik menjaga dari membuang umur dia itu. Ya. Sebagaimana Nabi menyebutkan bagaimana umatnya itu, ini kita semua ini diberikan malam Lailatul Qadar. Walaupun umurnya mungkin sekitar 60 atau 70 tetapi di sini Allah memuliakan umat Nabi Muhammad dengan apa? Malam Lailatul Qadar yang mana lebih bagus dari 1000 bulan. Ya. Ya lebih dari 80 tahun. Ini demikian, maknanya hampir seperti itu. Demikian juga beliau menyebutkan wa min jumlati ma lahu min taufik diberikan taufik al ilmu alladhi yang tabi'u bihi, umur yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Mim ba'dihi bi ta'lif dengan menulis dan yang semisalnya. Demikian juga sodakoh jariah lain. Demikian juga ini. Sedekah jariah. Walaupun umurnya sedikit. Tapi sedekah jariah yang dia telah keluarkan itu terus mengalir. Walaupun dia itu meninggal. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa barang siapa yang ingin melakukan amalan ini. Maka akan mendapatkan ini dan itu. Dari apa? Dari berkah yang ada. Wal soleh demikian juga anak. Anak yang soleh. Anak soleh yang dia miliki. Yang membuat apa? Ya, walaupun dia telah meninggal terus mengalir pahala untuk dia. Wasanihima yang kedua, bagaimana mendudukkan antara hadis dengan ayat ini? Ana ala hakikatiha, yakni benar-benar tambahan. Benar-benar umurnya itu ditambah. Wadhalika binisbah ila ilmil malak al wakal bil umur, yaitu apa? Dari sisi apa? Ini benar-benar bertambah umurnya, demikian juga rezekinya dari sisi ilmu yang dimiliki oleh malaikat yang mencatat atau yang menuliskan itu tentang masalah umur. Ya, jadi demikian. Maksudnya adalah dari sisi malaikat. Ini beliau sebutkan di sini seperti dikatakan kepada malaikat bahwa inna umroh fulan mi'ah in wasala rahimahu wa in qata'ahu fasitun. Sesungguhnya dikatakan kepada malaikat ini, kalau umur dia, kalau dia itu menyambung tali silaturahmi umur dia itu 100. Kalau dia tidak menyambung, maka umurnya itu 60. Ya. <clears throat> Wakat sabab fi ilmihi anahu yasilu au yakto dan telah lewat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengetahui umur dia itu ini dan itu. Paham ya? Ya ini di sini benar-benar ditambah umurnya dari sisi apa? Dari sisi malaikat yang mencatat itu. Ya. Kalau kemudian dia itu menyambung tali silaturahmi umurnya adalah 100, kalau memutus umurnya adalah 60. Berarti dari sisi apa? Dari sisi malaikat. Ilmu di sisi para malaikat. Adapun yang di sisi Allah Subhanahu wa taala maka itu sudah diketahui. Ini demikian, menjamaknya demikian. Ini dari ilmu yang ada di sisi malaikat. <clears throat> Sebagaimana dalam ayat, Yamhullah mayasa yasa'u yusbit wa indahu umul kitab. Allah Subhanahu wa taala menghapus sesuatu sebagaimana Allah kehendaki dan Allah menetapkan sebagaimana Allah kehendaki dan di sisi Allah itu ada umul kitab. Jadi Allah berkehendak untuk menghapus, demikian juga apa? menetapkan Maksudnya adalah ya ini menghapus yang ada di sisi malaikat. Demikian. Sampai disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang disebutkan dalam syarah kita Tahawiyah juga telah lewat itu. Allahumma ya Allah ini doanya Umar bin Khattab. Ya Allah, kalau Engkau telah tuliskan aku ter ter termasuk dari orang-orang ahlu sakawah, orang-orang yang celaka, masuk dalam neraka. Famhuha, maka hapuslah ya Allah. Untuk kau jadikan aku termasuk orang-orang ahlu saadah, orang-orang yang masuk dalam surga. Bagaimana keadaan Umar bin Khattab yang demikian soleh, yang paling bagus dari umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, berdoa seperti itu. Ya ini benar-benar <coughs> tawaduknya beliau. Ya Allah, kalau engkau tuliskan aku termasuk orang-orang yang celaka, maka hapuslah. Maksudnya apa? Maksudnya yang dihapus di sisi apa? Para malaikat. Karena beliau mengetahui hal seperti ini. Yang pula mayasya yusbit wa kitab. Adapun yang di lahil mahfud maka tidak akan dihapus. Demikian maksudnya. Kalau aku tuliskan aku termasuk orang yang celaka, maka hapus, hapuskanlah ya Allah dan kau tetapkan aku termasuk orang-orang yang ahlu sa'adah, orang yang mendapatkan kebahagiaan. Demikian. Demikian mendudukan ayat ini. <clears throat> Kemudian sebutkan wal mahu wal isbat bin isbahati ila ma fi ilmil malak. Dihapus demikian juga menetapkan itu dari sisi ilmu yang dimiliki oleh malaikat. Wa ma fi umil kitab ya. Wa amma ladzi fi ilmillah Adapun yang di sisi Allah Swt ilmunya itu pala mah fihi fatah tidak dihapuskan sama sekali. Wa yuqalu lahu al qada al mabrom. Ini yang kita dulu kenal. Qada al mabrom. Mubrom sudah pasti. Wa yuqalil awal al qada muallaq. Adapun yang ada di sisi para malaikat itu namanya qada keputusan muallaq yang masih dia itu tergantung tadi disebutkan. Ini demikian mendudukkan, tidak ada kemudian istilah. Demikian permasalahan ini. Kemudian juga di situ ada hal-hal ya yang bisa menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan di sini juga oleh Al Imam as di halaman 1464 Hal-hal yang bisa menimbulkan kemurkaan Allah SWT berikutnya adalah <clears throat> sebagaimana di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis muttafaqun alaih. Kita masih bicara di sini adalah bahwa Allah SWT punya sifat yaghdab wa yardha, punya sifat murka, demikian juga marah. Wa yardha dan rito, Demikian juga mencintai. Dan kita sebutkan di sini amalan-amalan yang bisa menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Waktu itu beliau bertanya Abdul Mas'ud, setelah tadi kita sebutkan beliau bertanya tentang masalah amal yang paling afdol yaitu pertama sholat, kemudian birul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian ketika ada jihad bisa binilah. Sekarang beliau bertanya lagi, saat Rasulullah Sallallahu Alaihi ayat dambi akdom, masya Allah, Abdul Mas'ud radhiallahu Beliau bertanya berikutnya adalah Dosa apa yang paling besar? Kalau tadi beliau bertanya tentang amal yang paling afdol, sekarang dosa yang paling besar. Kala maka Nabi SAW beliau menjawab, ya bisa ditulis dosa yang paling besar di sini. Setelah tadi kita sebutkan amal yang paling afdol yang kita hendaknya berlomba-lomba sholat di waktunya. Kemudian yang kedua berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian juga disebutkan jihad di jalan Allah. Sekarang berikutnya dosa yang paling besar. Kala Nabi mengatakan antaj ala lillahi dan wa huwa khalaqak Engkau menjadikan untuk Allah tandingan dan dia yang Allah SWT itu kholakab yang menciptakan engkau. Bagaimana kamu menjadikan tandingan, sesembahan, rasa takut, berdoa, harapan, tawakal, menyembelih, nazar dan, dan semisalnya itu kepada selain Allah. Bahwa kholakab dan dia itu adalah menciptakan engkau. Ini paling besar dosa yang pertama, syirik. Ya, syirik akbar. Demikian juga syirik kecil termasuk dosa yang paling besar melebihi al-kabair dosa-dosa besar. seri kecil seperti yaziru, yaziru ria Ini sedikitnya ria ria Seorang yang dilihat amalannya demikian juga sum'ah, ingin didengar amalan dia itu, itu termasuk dosa besar, yang lebih besar dari dosa besar. yaziru minaria, kecil sedikit dari ria itu. Apalagi yang terus menerus ria Sebagai para ulama mengatakan bisa keluar dari milah dia itu. ria terus hidupnya itu hidup dengan dengan supaya dilihat amalan soleh dia itu. Bahkan alimah imam Ibnu menyebutkan dalam usul salasa ya dinukulkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Khaliqu li hadil asya wal mustahik lil ibadah yang menciptakan ini semua, yang menciptakan langit, menciptakan bumi. Wal mustahik lil ibadah itu yang berhak untuk diibadahi. Bagaimana kemudian engkau beribadah kepada selain Allah padahal dia menciptakan engkau? Kamu takut kepada selain Allah padahal dia itu yang menciptakan engkau. Maka ini sangat tidak pantas. Ya, Kemudian kultu, sumai. Kemudian apa? Wahai Rasulullah, setelah syirik. Kalau Nabi mengatakan, antak tula waladak khosyata ayak kula ma'aka. Yani engkau membunuh anakmu. Takut untuk makan bersama dengan kamu. Termasuk ini. Dosa yang paling besar. Bahkan setelah syirik ini. Untuk engkau membunuh anakmu karena takut makan bersama dengan engkau. Takut miskin ini takut kemudian dalam keadaan fakir atau yang semisalnya. Ini termasuk dari apa? Dosa besar. Apakah kemudian membunuh ini khusus kalau dia sudah besar juga? Sebagian ulama memasukkan juga apa? Yaitu seperti yakni membunuh janin atau yang semisalnya. Naudzubillah, ya. Banyak kita jumpai. Bagaimana kemudian janin baik yang sudah keluar ataupun yang belum keluar. Yang sudah keluar dibuang, naudzubillah, ya Bagaimana ibunya itu membuang anak dia sendiri. Demikian juga mungkin dengan menggugurkan. Ulama alam sebagian ulama masukkan ini. Antak tula waladak hosyata ayak ulama ma'aka. Membunuh anak takut untuk kemudian makan bersama dengan dia. Kemudian apa aku kultu? Sumai, kemudian apa dosa besar berikutnya? Akdom. Ayudam bi akdom. Dosa yang paling besar itu apa? Kalau Nabi mengatakan antuzania fi halilati jarik. Kamu berzina dengan halilah itu perhiasan. Perhiasan tetanggamu, maksudnya istri tetanggamu. Kamu berzina dengan istri tetanggamu. Termasuk dari apa? Termasuk dari dosa besar. Ya, berzina dengan istri tetangga. Disebutkan di sini oleh <clears throat> Imam As-Sunani rahmatullahi Mana wa qaluhu antuzania kalimat tuzania itu ay bi zaujatihi allati tuhillulah yakni dengan istri tetangga kamu yang halal untuk tetangga kamu itu wa abara bi tazani anna ma'nahu mana tazani itu bukan sekedar makna biasa yakni tazni biha biridoha kamu berzina dengan perempuan itu istri tetanggamu itu biridoha dengan keridoan istri itu perempuan itu di sini menunjukkan apa sama-sama saling menyukai. Sama-sama saling menyukai. Dan Nabi di sini adalah menyebutkan yang paling besar. Tetap tidak boleh itu istri tetanggamu. Tidak boleh walaupun dia juga suka, tidak boleh sama sekali. Nauzubillah. Wa fihi fahsyatu zina. Di sini menunjukkan jeleknya perbuatan zina. Wa ifsadul mar'ah ala zaujiha. Demikian juga merusak perempuan terhadap suaminya, ya. Nauzubillah. Wa istimalati biha ila ghairihi. Demikian juga kecondongan hati perempuan ini kepada selain suaminya. Sama-sama jelek. Yang pertama apa? Kalimat antuzania ini di situ ada sesuatu yang tersembunyi. Bukan sekedar zina saja. Maksudnya adalah zina dengan keriduan perempuan itu. Yaitu apa? Di sini mengandung tidak bolehnya ifsadul mar'ah ala zawjiha. Mengandung tidak boleh seseorang itu membuat istri tetangga itu suka terhadap dia, tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Demikian juga khobba termasuk khobba yang membuat budak orang suka pada dia. Demikian juga pergaulan, persahabatan dua orang sudah bagus kemudian kita merusaknya, tidak boleh juga. Dalam hadis yang lain sebutkan Di sini juga. Tentu saja di sini ada unsur apa? Ada unsur usaha dia laki-laki ini untuk membuat hati istri tangganya itu suka terhadap dia. Tidak boleh, ya, tidak boleh hal seperti ini. Tidak boleh ifsadul mar'ah ala zaujiyah, merusak perempuan Kecintaan perempuan ini terhadap suaminya kepada dia tidak boleh. Dan tidak boleh juga sebaliknya apa? Istimalati qalbiha ila ghairihi. Condongnya perempuan ini kecintaannya kepada selain suaminya tidak boleh. Harus dihapuskan. Kalau ada perasaan seperti itu, ini seorang perempuan ada kecenderungan kepada kecintaan kepada selain suaminya harus dihapuskan, dihilangkan. Dari sisi mana? Dari hadis, sisi hadis ini. Ya, Nabi menyebutkan antuzania bihalilati jarik Ya. Walaupun di situ ada kecintaan, kesukaan dari perempuan itu juga juga tidak boleh. Wa kullu dzalika fahisyah adzimah. Ini semua adalah kejelekan yang sangat besar. Merusak hati istri tetangga untuk kemudian mencintai dia, suatu kejelekan. Demikian juga kecondongan perempuan itu kepada dia, kepada selain suaminya itu juga kejelekan juga. Wa qawnuha halilatal jari a'dham li'anal jar. Kenapa? perbuatan zina kepada tangga itu lebih besar daripada yang lain, ya kok min jari hidab karena seorang tetangga itu yang ada pada diri dia itu dab anhu melindungi, membela dia. Ya namanya tetangga. Biasanya apa? Ya nanti tetanggaku insya Allah yang akan menjaga rumahku, yang akan ya ini dia itu memuliakan aku. Seperti itu perasaan seorang kan. Wan harimhi demikian juga akan menjaga istrinya. Ketika ditinggal dia kerja dan sebagainya. Wa ya'man bi bawaikihi. Demikian juga aman dari kerusakan dia tidak mungkin masa tetanggu sendiri, tetanggu sendiri yang dia itu mencuri kan? Biasanya tidak merasa aman. Wayarkan ilahi demikian juga rukun. Ini menyandarkan kepada tetangga itu. Waqat Allah taala bi riayati haqqihi wa dan Allah telah memerintahkan untuk seorang itu menjaga hak tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Fa kau qabala hada bizina kalau kemudian rasa aman yang ada pada diri dia itu ternyata dibalik, dibalas dengan perbuatan zina, biimratihi dengan istrinya, wa ifsadiha alaih demikian juga merusak hatinya, ma tamakunihi minha ala wajhi la yatamakan minhu ghairuh. Dia merasa bahwa orang lain itu tidak akan berbuat seperti itu. Karena goyatu fil qabr. Ini adalah puncak dari kejelekan. Puncaknya kejelekan itu adalah itu. Ketika dia merasa aman dengan tetangganya tetapi malah tetangganya berbuat seperti itu. Oleh karena itu Nabi menyebutkan Termasuk dari <clears throat> dosa yang paling besar adalah ini. Berzina dengan istri tetangga. <clears throat> Adapun hal-hal atau amalan-amalan yang soleh yang membuat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ini sering kita sebutkan sebagaimana tadi kita sebutkan dalam hadis Abdul Mas'ud radhiyallahu Insya Allah kita akan baca buku berikutnya.